نعم mudah-mudahan selesai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kita belajar bab yang baru. Kata Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi Rahimahullah باب باب قول ما شاء الله wa ucapan yang berbunyi Masya Allah wasyita. bagaimana hukum ucapan ini ya jika seseorang mengatakan Masya Allah wasyita, Masya Allah apa yang dikehendaki oleh Allah menurut kehendak Allah wasyita dan kehendakmu nah yakni disamakan dengan menggunakan huruf ataf waw yang mengandung makna tasrik. Nah, tasrik yakni sama setingkat, sederajat ya kehendak Allah dan kehendakmu kamu ini maksudnya eh, nabi ataukah selainnya dari kalangan makhluk nah Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid, ucapan ini minasyirkil akbar awil ashar. Bisa jadi syirik akbar bisa jadi syirik asghar. Apa yang menentukan tergolong syirik akbar atau tergolong syirik asghar? Yang menentukan adalah i'tiqad. Yang menentukan adalah i'tiqad, keyakinan. Kalau yang mengucapkan itu beri'tiqad bahwa yang disetarakan kehendaknya yang disamakan kehendaknya dengan Allah dalam ucapannya itu masya Allah wasyik kamu ya makhluk ini diyakini musawin lillahi taala diyakini setingkat sebanding sederajat dengan Allah ya kehendaknya setingkat dengan kehendak Allah, maka itu tergolong syirik akbar. Syirik besar. Karena itu berarti menjadikannya sebagai nid tandingan bagi Allah yang setara dengan Allah. Nah, tandingan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal rububiyah, dalam hal kekuasaan. Ya, dalam hal kekuasaan mengatur alam semesta ini. Kehendaknya sama setanding dengan kehendak Allah. Ini syirik akbar, syirik besar. Membatalkan Islam, pelakunya murtad. Ya. Bukan lagi muslim, musyrik, kafir, murtad, keluar dari Islam kekal di neraka. Nah, ini rincian pertama. Rincian yang kedua, kalau dia beriktikad, kalau dia berkeyakinan bahwa yang disebutkan kehendaknya itu <clears throat> ya disamakan dengan kehendak Allah wasyid dan kamu kehendakmu dia beriktikad bahwa makhluk itu kehendaknya tingkatannya di bawah kehendak Allah tidak setanding dengan kehendak Allah di bawahnya tetapi ya disekutukan dengan kehendak Allah disamakan dengan Allah dalam lafaz dalam pengucapan masya Allah wasyi menurut kehendak Allah dan kehendakmu dalam ucapan di disamakan tetapi dalam keyakinan tidak Keyakinannya tetap bahwa kehendak Allah yang menentukan. Ya, adapun kehendak orang itu tetap di bawah kehendak Allah. Tapi dalam pengucapan disamakan, maka ini syirik kecil, syirik ashar. Nah, ini syirik ashar. Kenapa? Ini merupakan wasilah faktor yang akan mengantar kepada syirik akbar. Nah, ulama akan menyebutkan bahwa definisi syirik asghar, syirik kecil adalah segala sesuatu yang menjadi wasilah, yang menjadi faktor yang akan menyeret kepada syirik akbar, maka itu syirik kecil, syirik asghar. Nah, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar seperti zina dan yang lainnya sampai diperselisihkan apakah bagi orang yang meninggal tanpa taubat darinya apakah ada harapan diampuni oleh Allah atau tidak ya apakah masyia atau tidak sampai diperselisihkan nah tetapi tidak sampai membatalkan is Islam tidak sampai membatalkan tau tauhid nah Ini hukumnya. Masya Allah, wasyik Nah, dengan demikian setelah kita mengetahui ini ya hindari tidak boleh mengucapkan yang seperti ini karena hukumnya hanya salah satu dari dua hukum tadi imma syirik akbar imma syirik asfar Nah, kemudian disebutkan dalil-dalilnya. An Qutailah. An Qutailah. Dari Qutailah. Siapa Qutailah ini? Nah. Qutailah ini dia Ansariyah. Al-Ansariyah. Nah, seorang wanita sahabat. ya dari kalangan Ansar Utailah al Ansariyah jadi ini wanita ya sahabiyah nah ini sahabat wanita radhiyallahu taala anha dia meriwayatkan anna yahudiyan sesungguhnya seorang Yahudi atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam faqal lantas berkata Yahudi itu berkata kepada nabi innakum tusyrikun nah, dengan lantang Yahudi itu mengatakan innakum tusyrikun sesungguhnya kalian itu melakukan kesyirikan Yahudi ini berkata kepada Nabi. Ucapan ini tertuju kepada Nabi dan umatnya. Para sahabat. Innakum tasyiku. Sesungguhnya kalian melakukan kesyirikan. Takulun. Kalian mengatakan. Masya Allah wa Ya. ini salah satu dari kalangan umat, dari kalangan ya <clears throat> kaum mukminin dari kalangan sahabat mengatakan masya Allah wa menurut kehendak Allah dan kehendakmu. Watakulun dan kalian mengatakan wal Ka'bah. Nah, demi Ka'bah. Setelah Yahudi ini mengatakan demikian kepada Nabi SAW, fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jika aradu ayahlifu Ayakulu warabil ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, kaum mukminin, para para sahabat, jika mereka ingin bersumpah agar mereka bersumpah dengan cara mengatakan warabbil Ka'bah demi Rob Ka'bah demi penguasa Ka'bah bukan demi Ka'bah Nah, artinya sekarang datang larangan, dilarang sekarang oleh Nabi SAW. Dan namanya para sahabat, namanya kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika datang larangan dari Nabi SAW, mereka prinsipnya adalah sami'na wa wa ta'ana, kami dengar dan taat. Nah, adapun ucapan itu diucapkan sebelum ada larangan, kalau sudah datang larangan seperti ini berhenti mereka. Nah, wa yaqulu dan agar mereka mengatakan masya Allahu thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki menurut kehendak Allah kemudian ya kehendakmu. Nah, di sini menggunakan harfu harfu af, huruf ataf thumma bukan waw. Thumma ini menunjukkan tingkatan berikutnya pasti ya penunjukannya pasti menunjukkan setelahnya mengikut tidak bisa menunjukkan setara kalau summa beda dengan wau tadi kalau wau tasrik bisa makan setingkat nah kalau summa kemudian nah, kemudian artinya setelahnya masya Allah sesuai kehendak Allah menurut kehendak Allah kemudian ya kehendakmu. Jadi mesti kehendakmu yakni kehendak makhluk mengikut pada kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Jadi di sini tidak ada si syiriknya sama sekali. Tidak ada syirik, syiriknya sama sekali. Tidak syirik kecil apalagi syirik besar tidak Nah, rawahun Nasa'i wa sahhah. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan disahihkan. Nah, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah. Nomor hadis 136. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan faidah dari hadis ini. Kita ingin ambil faidah itu yaitu bahwa Nabi alaihi salatu tidak mengingkari ucapan orang Yahudi itu. Nah, padahal yang tampak dari ucapan Yahudi itu tujuannya ingin mencela Nabi Alaihissalam dan para sahabat. Nah, Yahudi dengki, benci kepada Nabi dan sahabat. Tetapi Nabi tidak mengingkarinya. Kenapa? Karena isi ucapannya hak. Isi ucapannya hak benar. Yang diucapkan itu hal yang benar, maka diterima oleh Nabi, tidak diingkari. Nah, nah kata Rasulullah, faedah berikutnya ini menunjukkan disyariatkannya rujuk kembali kepada al-haq meskipun orang yang mengingatkan al-haq itu bukan dari kalangan ahlul haq. Bukan dari kalangan ahlul haq. Nah, seperti halnya pada hadis yang lain eh, syaitan yang menjelma jadi manusia dan eh, berdosa orang fakir itu yang mencuri zak kurma zak zakat filter yang dijaga oleh Abu Abu Hurairah. Nah, yang ditangkap kemudian dia mengaku e, saya punya saya orang fakir miskin ya punya keluarga miskin artinya dia berhak hanya diloloskan. Hari malam kedua ditangkap lagi, diloloskan lagi. Yang ketiga kalinya tidak akan diloloskan, akan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Tapi dia mengatakan, saya akan memberimu e, eh, menyampaikan suatu perkara. ya Kemudian disampaikan e, eh, satu ilmu padanya itu hak. Nah, Disampaikan kepada Nabi SAW kata Nabi, sodakoka wahwa? ka kadhub." Dia berkata jujur padahal padahal asalnya dia pendusta. Artinya meskipun pada asalnya syaitan itu pendusta, tapi ketika yang disampaikan itu adalah hak, benar. Nah, di sini berdasarkan persaksian Nabi bahwa itu hak, itu benar, maka diambil. Nah, nah di sini perhatikan, tanabbahu Hati-hati. Di sini ada satu hal ya yang dijadikan syubhat oleh sebagian orang yang ingin ya me, yang ingin menolak disyariatkannya eh, tahdir dan hajar boykot ya menjauh dari ahlul batil Nah, dia mengatakan itu dalil-dalil hadis semisal ini dan semisal disebutkan dari hadis Abu Hurairah. Sadaqah wa huwa Ini menunjukkan bahwa al-haq itu diambil meskipun dari ahlul batil katanya. Benar. Benar. Kalau datang kebenaran itu, kita mendengar kebenaran itu diucapkan oleh ahlul batil dan itu hak. Maka kita ambil. Nah. Baik. Tapi bukan berarti ini dalil berguru dari ahlul ba ahlul batil harus dibedakan. Abu Hurairah apakah dia berguru pada syaitan? ini pergi mencari syaitan untuk belajar pada syaitan, talaki. Hah? Tidak. Cuma pas datang dia mau mencuri kurma zakat ditangkap, kemudian dia menyampaikan al-haq, ya karena diperdengarkan perkara itu dan ternyata persaksian Nabi mengatakan itu hak, ya maka diambil selama itu hak. Nah, Nabi pun begitu di sini. Yahudinya yang datang, ternyata ucapannya hak, ya diambil. Tapi bukan berarti kemudian ya mencari ahlul batin kemudian berguru kepada dia enggak. Bukan begitu maksudnya. Ini ini ini harus dibedakan. Nah, ini syubhat. Ini syubhat. Walhamdulillah eh, dengan berakhirnya wahyu ya Al-Qur'an, As-Sunnah Nah, telah disempurnakan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati raditu lakum al-Islam dina. Ya, Allah telah sempurnakan. Nah, tidak ada hak satu kebenaran kecuali itu ada di kalangan ahlus sun ahlus sunnah Al-haq yang ada di kalangan ahlul batil, di kalangan ahlul bidah al-ahwa. Nah, Yang selain bid'ahnya, kesesatannya, ada juga al-haq pada mereka. Nah, tapi al-haq yang ada pada mereka itu, itu sudah ada di kalangan ahlu sunnah. Tidak perlu mencarinya kepada mereka, ada di kalangan ahlu sunnah. Tetapi kebatilan yang ada pada mereka ini tadi bid'ah bid'ah hawa nafsu ini yang berbahaya, yang merusak, yang sesat ini Nah, nah, ini tidak ada di kalangan ahlus sunnah. Alhamdulillah karena ahlus sunnah ahlul haq. Ahlus sunnah ahlul haq. Barakallahu fikum. Jadi salah kalau ini menjadikan dalil untuk mengatakan bolehnya kita belajar dari ahlul batil, berguru kepada ahlul batil. Akhirnya dapat al-haq dan dapat juga apa? Batilnya juga dapat kalau belajar dengan batil. Nah, jadi rusak nanti. Nah, ini ini harus di, dibedakan ini. Jadi maksudnya ini adalah ketika datang kebenaran itu diucapkan oleh seorang ahlul batil terdengar oleh kita, maka kita tidak mungkin mengingkarinya Mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh mubtadi itu batil tidak karena yang diucapkan hak. Nah, tetapi selain ini dia punya banyak kebatilan, punya banyak kesesatan dengan sebab itu dia dijauhi dan jadi tahdir dihajar begitu barakallahu fikum kemudian walahu aidan yaitu juga dari An-Nasai ya Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya seorang pria mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wa nah, Ada seseorang mengatakan kepada Nabi, Masya Allah wa Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Ini ditujukan kepada Nabi. Nah, Nabi asal mengatakan apa? Fakal Kata Nabi SAW kepada orang itu, tani lillahi niddan. Apakah kamu ingin ya menjadikan aku sebagai tandingan Allah, sekutu Allah? Diingkari oleh Nabi SAW. Bal tetapi katakan Masya Allah wahdah Masya Allah wahdah. Apa yang dikehendaki oleh Allah menurut sesuai kehendak Allah saja. Nah, ditauhidkan Allah dalam hal ini. Nah, karena yang mengatur semuanya, yang berkuasa adalah Allah. Kehendak Allah yang menentukan semuanya. Nah, dan ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, ya. Hadis ini juga hadis yang sahih Nah, dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis ini mengatakan masya Allah, yani katakan saja masya Allah sudah cukup, masya Allah menurut kehendak Allah. Seandainya ingin mengikutkan kehendak makhluk, maka harus menggunakan kata sum, summa, jangan wow. Katakan summa, kemudian menurut kehendakmu. Nah, kalau sudah mengatakan kemudian, kemudian, kemudian sudah lepas dari syirik. Hadis berikutnya wali bin Majah dari Ibnu Majah. An Tufail akhi Aisyah li ummiha dari Abu Tufail. Tufail ini adalah saudaranya Aisyah dari ibu yang sama, yakni saudara seik seibu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hanya hadisnya panjang, perhatikan. Qala kata At-Tufail, "Ra'aitu aku melihat dalam mimpi." Nah, ra'aitu ini maksudnya melihat dalam mimpi. Ini aku bermimpi, melihat dalam mimpi ka'anni seakan-akan aku ya dalam mimpi itu itu aku mendatangi ya menemui ada nafari minal yahud sekelompok yahud nafar itu naam jumlahnya tiga sampai ha 9 nah sekelompok yahud yang jumlahnya nafar ini digunakan jika e, jumlahnya tiga sampai sembilan dikatakan nafar sekelompok Yahudi Kultu aku mengatakan kepada sekelompok Yahudi yang aku datangi itu kata Tufail kum la antumul kaum laula annakum taquluna ibnu Allah. sesungguhnya kalian itu adalah kaum ya adalah kaum yang yakni kaum yang masya Allah Nah, ujian yakni. Nah, kalian kaum yang bagus gitu. Nah, laula seandainya annakum taqul laula annakum seandainya bukan dikarenakan kalian mengatakan Uzair bin Allah, Uzair itu putra Allah. Nah, kaum Yahud kan menyekutukan Allah dengan Uzair. Dan mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Nah, itu syirik mereka. Qalu kata orang Yahud membalas ya. Yani. Orang Yahud membalas. Wa wa innakum la antumul qawmu laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang bagus. Ya. Seandainya bukan dikarenakan kalian mengatakan Masya Allah Sya Muhammad menurut kehendak Allah dan menurut kehendak Muhammad. Artinya apa? Ketika Tufel ini bermimpi, ya, ketika itu ya, sebagian sahabat masih mengucapkan ini, Masya Allah, Masya Muhammad. Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Nah, ini ini terjadi. Sehingga Yahudi itu bisa membalas, kalian juga. Ya. Kata Yahudi, Kata Tufail melanjutkan mimpinya, mengisahkan mimpinya, "Tsumma marartu binafari minan nasara." Kemudian aku melewati sekelompok Nasara. Kelompok Nasrani. Fakultu, kemudian aku berkata kepada mereka, "Innakum lantumul qaumu laula annakum takulun al-Masih ibn Maryam." Sesungguhnya kalian kaum ya yang bagus. sandainya bukan dikarenakan kalian mengatakan al masih Ibnu Maryam Isa Al-Masih itu putra Allah. Kita tahu mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Nah, qalu orang Nasara menjawab, membalas, "Wa innakum la antumul laula annakum takuluna ma Allah wa syaa Muhammad." Sesungguhnya kalian kaum yang bagus seandainya bukan dikatakan kalian mengatakan Masya Allah Masya Muhammad apa yang dikatakan oleh Allah dan Muhammad Muhammad sama ya yang dikatakan oleh orang Yahud sama. Artinya ini terjadi Nah, dan ini pengingkaran dari mereka. Kata Tufail, falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Maka tatkala aku bangun di pagi hari, aku mengabarkan mimpi itu orang yang aku kabarkan padanya. Yang aku temui, aku kabarkan, ya ceritakan. Semua kemudian Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi dan mengabarkan mimpi itu. Menceritakan mimpi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah kamu sudah menceritakan mimpimu itu kepada seseorang? Qultu kata Tufail, aku menjawab, "Na'am, ya." Qala kata Nabi SAW bersabda Fahamidallah wa athna alaih Nabi SAW memuji Allah dan menyanjung Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastainu. Nah semisal dengan itu Ya Karena beliau akan menyampaikan sesuatu yang penting maka diawali dengan itu memuji Allah Subhanahu wa taala innal hamdalillah nahmaduhu. Nah, thumma qal kemudian Nabi mengatakan amma ba'd adapun setelahnya. Fa inna tufailan maka sesungguhnya Tufail roa ru'yan dia telah melihat mimpi. Akhbaro biha man akhbaro minkum. Dia telah menceritakan mimpinya itu kepada orang yang telah dia ceritakan di antara kalian. Wa innakum dan sesungguhnya kalian kultum selama ini mengatakan kalimatan satu kalimat kana yamnauni kada wa kada an anhakum anha adalah yamna'uni kaza wa kaza telah menghalangi aku demikian dan demikian untuk melarang kalian. Jadi ada keinginan pada Nabi selama ini untuk melarang sahabat sebenarnya. Ketika mendengar ucapan seperti Masya Allah, Masya, Masya, Masya, Masya Allah, Masya Muhammad, ada keinginan Nabi ingin melarang, tetapi ada yang menghalangi beliau untuk melarang. Apa itu? Hadisnya bunyinya seperti ini. Nah, tidak disebutkan di sini apa yang menghalangi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya diterangkan oleh ulama Ibn Uthaymin rahimahullah diantaranya nah mengatakan bahwa yang menghalangi Nabi alaihi salatu wassalam untuk melarang sahabat padahal Nabi ada keinginan untuk melarang yang menghalanginya adalah al-haya apa itu? perasaan malu nah ada rasa malu pada diri Nabi untuk melarang sahabatnya. Tapi haya malunya Nabi di sini yang menghalangi beliau ini, ya, bukan rasa malu yang e, sifatnya malu untuk mengingkari kebatilan tidak. Nah, karena yang namanya Nabi Alaihissalam itu tidak terhalangi oleh rasa malu untuk mengingkari yang namanya batil. Kalau batil diingkari, tidak ada rasa malu dan begitu seharusnya. Kita tidak boleh malu. Tidak ada perasa tidak boleh ada perasaan malu untuk mengingkari suatu kebatilan. Nah, ya. Tentu dengan metode dan cara yang benar ya. Ya. Apalagi Nabi, Nabi alaihissalam. Nah, kalau namanya kebatilan, jelas itu batin ya, maka tidak ada perasaan malu dari beliau untuk menghalangi. Tetapi nah yang menghalangi beliau malu yang dimaksud di sini adalah dikarenakan ucapan semisal ini Masya Allah Syah Muhammad adalah kalimat yang sudah biasa diucapkan oleh sahabat. Sudah terbiasa mereka mengucapkannya. Ya. Sementara belum turun wahyu yang melarang. Nah, belum turun wahyu yang melarang. Artinya eh, tampak pada Nabi Alaihissalam bahwa kalimat seperti ini ya tidak tidak pantas. Nah, tidak pantas. Tetapi Nabi ingin mengingkari, Nabi tidak punya wah, wahyu, belum turun wahyu. Nah, ini ini yang membuat Nabi terhalangi untuk mengingkari. Nah, nah ini menunjukkan sekali lagi kepada kita bahwa seseorang ya berbicara, bertindak itu harus dengan apa? Il, ilmu. Nah, dia SAW saja di sini ya ada keinginan karena tampak pada pada beliau ya pada ijtihad beliau bahwa ini tidak pantas. Tetapi Nabi nah, terhalangi untuk melakukannya. Karena belum ada wahyu. Seperti halnya kita mengetahui ya bahwa sebelumnya dihalalkan minum apa? Khomer. Para sahabat biasa mabuk. Ketika masih dihalalkan khomer, mabuk biasa itu. Masih dihalalkan ketika itu. Nah, sehingga Nabi tidak mengingkari. Sampai kemudian diharamkan. Nah. Barakallahu fiikum. Nah, ini maksudnya. Ya. Fala takulu maka sekarang kalian jangan mengatakan, tidak boleh mengatakan sekarang masya Allah saya Muhammad. Artinya ya mimpi yang dilihat oleh Tufail itu kemudian ya ini menjadi hukum. Ini menjadi hu hukum. Nah, ya ini menjadi Eh, wahyu yang menetapkan hukum tersebut. Walakin kulu akan tetapi katakan masya Allah wahda. Katakan masya Allah wahda. Eh, masya Allah saja gitu. Masya Allah saja. Artinya masya Allah sudah sampai di situ saja. Nah, jangan katakan wasa Muhammad طيب Selesai sampai di sini eh, dalil-dalil yang disebutkan. Nah, hadis ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah Alhamdulillah juga hadis yang disahih disahihkan Al Albani dalam As Sahihah dengan syawahid yakni dengan hadis-hadis lain yang menguatkannya sehingga bisa di eh, naam <clears throat> dipertanggungjawabkan. Nah, berdasarkan dukungan hadis yang lain. Dalam As-Sahih nomor 138. Baik, sekarang kita pelajari masail. Masalah-masalah yang terkandung pada hadis-hadis yang telah disebutkan. Fihi masail. Ya, dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama ma'rifatul yahudi bisyirkil asghar. Pengetahuan kaum Yahud dengan syirik asghar. Artinya mereka tahu mengilmui syirik asghar. Dari mana ini dipetik? Orang-orang Yahud mengatakan kepada Nabi, kalian, yakni para eh, eh naam sebagian sahabat melakukan apa? Si syirik asgor yaitu mengatakan masya Allah wasi wasi ta, menurut kehendak Allah dan kehendakmu. Nah ini artinya mereka tahu syirik asgor karena mereka mengatakan kalian melakukan kesyirikan, maksudnya syirik asgor. Nah, Tetapi ingat, sudah kita pelajari tadi bahwa hal ini diucapkan oleh para sahabat ketika belum turun Hah? Lara? Larangan. Sudah turun larangan. Naam sami'na wa ta'ana tentunya para sahabat. Al-thaniyah yang kedua fahmul insani idza kana lahu hawa. Pemahaman seseorang jika dia punya hawa nafsu. Nah, yakni maksudnya seseorang jika dia punya hawa nafsu memahami sesuatu jika dia orang yang e, berhawa nafsu kemudian memahami sesuatu. Nah, meskipun dia sendiri melakukan hal yang sama atau lebih parah daripada itu. Nah, sekarang orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Alaihissalam dengan lantang mengatakan kalian melakukan syirik karena kalian mengatakan masya Allah wasyir. Artinya itu hasil pemahaman mereka dan pemahaman itu pemahaman yang benar ternyata. Tetapi yang jadi masalah di sini apa? Orang Yahud melakukan yang lebih parah dari dari ini. Mereka syiriknya ya, adalah syirik ak akbar, syirik besar. Adapun ini tingkatannya syirik kecil. Ini pun dilakukan oleh sebagian sahabat ketika belum datang lara, larangan. Nah. Ya, dan orang Yahud mencela Allah Subhanahu wa taala menyifati Allah dengan celaan-celaan dengan aib-aib ya dengan kekurangan-kekurangan pada diri mereka terdapat hal-hal yang lebih jelek nah ya jadi tidak boleh seseorang memahami sesuatu pada orang lain ya sementara dia lupa dengan hah kejelekan yang ada dirinya nah baik Asalifah yang ketiga qauluhu sallallahu alaihi wasallam aja'altani lillahi niddan apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah disekutukan dengan Allah Nah, ini pengingkaran Nabi SAW terhadap ucapan tersebut. Fakaifa biman qal yakni pada hadis tersebut ada orang yang mengatakan kepada Nabi Masya Allah wa Menurut kehendak Allah dan kehendakmu. Ini Nabi mengingkarinya dengan kalimat Aja'altani ini dan Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Ya. Padahal ucapan ini tingkatannya syirik asghar. Fakaifa biman qal maka bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan mali man aludhu bihi siwak wal baitaini ba'dahu dan dua bait setelahnya. Nah, yaitu ucapannya Al-Busiri. Ya, Sufi. Al-Busiri dalam kausidah yang terkenal yang disebut dengan Al-Burdah. Isinya adalah syirik, kufur, diserahkan kepada Nabi SAW semuanya dan tidak ada disisakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tiga bait tersebut Ya akramal khalqi li man aludu bihi siwaka inda hudulil hadithil amani in lam takun akhidan yawmal ma'adi yadi afwan wa illa faqul ya zallatal qadam fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika al lawhi wal qalami na'udzubillah min hadzal kalam dengarkan maknanya kata al-busiri dalam tiga bait ini ya akramal khalq wahai makhluk yang paling mulia siapa Nabi Muhammad. Kata dia, "Mali tidak ada bagiku. Man aludhu bihi siwaka sesuatu yang aku berlindung padanya selain kamu." Allah tidak ada sudah. Indah hululil hadithil amami ketika terjadi ya musibah yang besar yang bersifat umum tidak ada tempat berlindung ya selain kamu. Wahai makhluk yang paling mulia itu Nabi. Allah sudah tidak ada. Nah, In lam takun akhidan dan ma'adiyadi kata dia. Jika kamu wahai makhluk yang paling mulia itu Nabi Muhammad SAW. Jika kamu tidak mengambil tanganku pada hari kiamat nanti untuk menyelamatkan aku. Nah. Jika tidak demikian, fakul ya al qadami maka katakan, wahai kaumku, al qadam. Tergelincirlah kaki ini. Dinah saya. Jadi kalau sudah bukan eh, Nabi Muhammad kata dia yang menyelamatkannya, yang menolongnya, sudah binasa. Allah tidak ada juga di sini. Nah, yang ada cuma Muhammad satu-satunya penolong. Terakhir fa inna min juhudika dunya darataha. Sesungguhnya di antara kebaikanmu wahai makhluk yang paling mulia itu Nabi Muhammad adalah dunia ini dan seisinya. Kamu yang menciptakannya semuanya. Wa min ulumika dan di antara ilmu-ilmumu ilmu lauh ilmu lahi wal qalami adalah ilmu lahul mahfud dan ilmu qalam yakni pena menulis takdir. Nah, Allah juga tidak dapat bagiannya. Semuanya untuk Nabi Muhammad. Tidak ada yang disisakan untuk Allah. Yang menciptakan dunia seisinya adalah Muhammad. Tidak ada bagiannya Allah. Ilmu lahul mahfud, ilmu gaib adalah miliknya Muhammad, bukan Allah. Satu-satunya yang bisa menolong Muhammad. Ya. Satu-satunya tempat benar adalah Muhammad. Na'udzubillah. Ini syirik ak akbar. Jadi kata al-muallif di sini, ya bagaimana hukumnya orang yang mengucapkan seperti ini? Yang mengucapkan pada hadis tersebut, Masya Allah wa kepada Nabi wasallam menurut kehendak Allah dan kehendakmu ya Muhammad. Itu saja Nabi mengingkarinya dengan kalimat yang keras mengatakan, kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan Allah. Nah bagaimana dengan ucapannya Al-Busir yang seperti ini? Na'udzubillah. Ar-rabi'ah yang keempat an hadza laisa minasyirkil akbar liqaulihi yamna'uni kadza wa kadza. Yang keempat bahwa ini yang diucapkan oleh sebagian sahabat mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad pada hadis yang terakhir itu menurut kehendak Allah dan kehendak Muhammad ini tidak tergolong syirik akbar bukan syirik akbar jadi sahabat yang mengucapkan itu ya itu bukan syirik akbar liqaulihi karena Nabi SAW mengatakan yamnauni kata wa kata sesungguhnya menghalangi aku adalah menghalangi aku demikian dan demikian untuk melarang. Kalau itu syirik akbar, tidak mungkin dibiarkan terjadi. Tidak mungkin. Nah, ya pasti saat itu juga langsung diingkari. Tetapi karena itu hanya tingkatannya syirik asgar dan ketika itu memang belum ya datang wahyu merintahkan kepada Allah untuk melarang, maka Nabi terhalangi untuk menghalangi sebagian sahabat yang mengucapkan dikarenakan memang sudah terbiasa mereka mengucapkannya. Nah, al-khamisah yang kelima, an ru'ya salihata min aksamil wahi. Sesungguhnya ru'yah, yakni mimpi yang salih, ya, solehah mimpi yang baik, itu termasuk dari ya <clears throat> ya bagian-bagian dari wahyu dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disebutkan ru'yah salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ru'yah salihah, mimpi yang baik itu adalah ya, perbandingannya adalah juz, satu bagian dari 46 juz, dari 46 bagian dari kenabian. Nah, wahyu itu datangnya kepada nabi. Nah, tetapi terkadang ada orang soleh yang melihat dalam mimpi seperti pada tuh Tufail. Nah, kemudian itu ditetapkan sebagai ya ah, hukum syariat. Barakallahu fikum. Maknanya bahwa ru'ya salihah, ru'ya salihah itu adalah satu bagian dari 46 bagian dari wahyu dari ya, nabian adalah Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam hal faidahnya ya, dalam hal faidahnya membuat orang yang bermimpi dan mimpi baik itu jadi gembira, senang. Nah, jadi senang. Nah, kemudian dalam hal mimpi yang baik itu mengandung berita perkara yang goib. Nah, karena perkara-perkara yang goib itu torikohnya, jalurnya Ya, hanya wahyu. Melalui wahyu Allah SWT memberitakan kepada nabi yang diberi wahyu. Nah, tapi yang namanya ru'yah soliha juga ya <clears throat> menunjukkan mengabarkan perkara ghaib. Yang perbandingannya ru'yah soliha ini dengan yang namanya wahyu kenabian ini ru'yah soliha ini hanya satu juz dari eh, satu bagian dari 46 ya bagian dari wahyu. Nah, e, ciri kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ciri ru'yah salihah ini penting bagi kita. Nah, ciri ru'yah salihah itu adalah munazzamah, tertata. Nah, mimpinya itu tertata. Ya, Nah, munadzamah. Bukan musyawwas. Bukan mimpi itu tidak garuan. Tidak jelas ujung pangkal nyawalnya akhirnya tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Nah, biasa kan kita mimpi. Ya, tiba-tiba ada di sana kok tiba-tiba di sini lagi tiba-tiba. Nah. Baik, dan macam-macam mimpi itu. Terkadang mimpi dibunuh lah, terkadang mimpi ah Baik. Terkadang mimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal ah, tidak garuan. Ah, itu bukan ru'ya salih. Itu abghathu ah ahlam namanya. Bunga-bunga tidur. Ya. Tayyib dan itu dari eh, <clears throat> hal-hal yang menakutkan. Na'am, gangguan dari syaitan. Tayyib. Seperti Eh, dalam hadis dalam Sahih Muslim ada seseorang yang mengisahkan mimpinya kepada Nabi SAW. Kata dia, saya bermimpi, ya, leherku diputus. Nah, baik kata Nabi, sudah, jangan ceritakan mimpimu kepada orang. Hah, karena itu permainan syaitan mempermainkan kamu, jangan ceritakan. Nah. Baik. Oleh karena itu di, dibimbingkan oleh Nabi SAW, jika seseorang bermimpi jelek, bermimpi buruk, nah melihat sesuatu yang menakutkan ya dalam mimpi untuk apa? Meludah ringan ke ke, ke kiri tiga kali. Nah, kemudian ta'awud, a'udzu billahi Aku berlindung kepada Allah min syarri syaitan dari kejelekan syaitan, wa min syarri ma dan dari kejelekan yang aku lihat dalam mimpi. Nah, kemudian dia e, berpindah tempatnya, ya berpindah tempat jika ingin melanjutkan tidurnya, bergeser ke samping. Nah, jangan tetap di situ bergeser. Nah, kemudian lanjutkan. Dan itu tadi adabnya, jangan dicerita, jangan diceritakan. Karena itu telah syaitan, gangguan syaitan. Ada riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW merintahkan orang itu untuk berwudu ya untuk berwudu dan sholat untuk menenangkan dirinya. Nah dan menghilangkan ya eh, pengaruh mimpi yang jelek itu tadi. Barakallahu fikum. As-sadisa yang keenam annaha qad takunu sababan li syar'i ba'dil ahkam. Boleh jadi ruya salihah itu jadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Nah, di sini mimpinya ruya salihah yang dilihat siapa tadi? Tuh fail Ya, radhiyallahu an. Ternyata itu menjadi sebab disyariatkannya hukum apa hukumnya? Larangan mengucapkan masya Allahu wa sya'a fu fulan, masya Allah saya Muhammad. Ya, dan semisalnya masya Allah, oh, masya Allah huwa Syekh. Itu jadi sebab ya turunnya wahyu di larangnya hal itu, diharamkannya hal itu. Nah. Difahami ini? Adapun kalau yang bermimpi para nabi, maka mimpi nabi apa? Wah, Hah? Wahyu. Kalau mimpi selain Nabi, itu sifatnya nama kita namakan apa? Ru'yah soh, solihah. Ru'yah solihahnya, fail itu jadi sebab faktor turunnya wahyu kepada Nabi asalam dilarangnya hal itu. difahami ini? Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan satu bab ini. Nah, dan waktu juga sudah masuk ya. Hah? Nah. المؤذن يؤذن تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمده لا إله